Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan daras pelajaran kita mengambil faidah dari risalah Al-Usul Al-Thalatha dan insyaallah kita masuk pada pembahasan al aslu Thalith pokok yang ketiga yaitu ma'rifatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi merupakan tuntutan yang mutlak. Tidak mungkin kita akan bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan benar. Dan tidak akan mungkin kita mengenal risalah Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya diutusnya rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Kenikmatan besar bahkan kenikmatan terbesar sehingga Allah katakan dalam ayat laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu عليهم ayatihi wa ويعلمهم wa yuallimuhumul وإن wal hikmah wa in kanu min qablu mubin Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Dalam bentuk apa? Itu saat ketika Allah menurunkan, mengutus kepada manusia kepada kalian seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah yang membersihkan jiwa mereka yang mengajarkan kitab dan sunnah sungguh ketika manusia tidak mengenal Rasulullah belum mengenal Rasulullah SAW sehingga mereka tidak mengenal kitab Allah tidak mengenal yaitu iman maka mereka benar-benar berada di dalam kesatan yang sangat nyata. Para pemirsa yang rahmati Allah, sungguh kita berada di zaman kepongahan akal manusia, bahkan mendewakan akal dan menuhankan akal manusia. Sehingga mereka seakan-akan dengan akalnya sama sekali tidak membutuhkan Rasul yang diutus oleh Allah swt Mereka menjadi manusia-manusia pongah manusia-manusia sombong. Mereka singkirkan sejauh-jauhnya risalah. Mereka menentang, bahkan mereka lari terbirit-birit, menjauh, seakan mereka dikejar oleh singa galak. Fama lahum anitathkirati mu'ridin. Kenapa mereka ini berpaling dari peringatan yang Allah turunkan kepada mereka? Ka'annahum humurum mustangfirah. Seakan-akan mereka adalah himar yang lari terbirit-birit. Mereka lari dari singa yang seakan mengejar mereka. Ini digambarkan oleh Allah SWT. Demikianlah keadaan manusia di zaman kita sekarang ini. Mereka menentang syariat, mereka menjauh dari syariat, mereka lari dari syariat, Allah pun ungkapkan bagaimana penentangan mereka terhadap rasul yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan itu ketika datang pada mereka rasul yang datang maka mereka dengan angkuhnya mengatakan inikah manusia yang akan menuntun kami kepada petunjuk. Allah Subhanahu wa taala katakan Dalika bi annahu kana ta'tim rusuluhum bil bayyinat. Faqalu abasharu yahdunana. Fakafaru wasta wa, fakafaru wa tawallau wastakhna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Yang demikian karena sungguhnya ketika datang pada mereka Rasul yang datang dengan membawa petunjuk, membawa penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang dari Allah Ta'ala Lalu pun mereka berkomentar, mereka berpaling, dan mereka berkata, itu inikah manusia yang akan menunjuki kami. Sehingga mereka kafir dan mereka merasa tidak membutuhkan. Benarkah mereka tidak membutuhkan Rasul yang diutus oleh Allah SWT? Jawabannya, lihatlah kenyataan yang ada. Anda bisa melihat negeri-negeri yang dianggap hebat, yang dianggap memiliki kemajuan yang sangat dahsyat. Katakanlah kita melihat sekarang negeri Amerika, Rusia, Cina, Jerman, Inggris, Perancis. Kita tidak mengingkari bagaimana kemajuan mereka di bidang materi. Akan tapi lihatlah di balik kemajuan materi mereka dalam perkara moral, dalam perkara kejiwaan dan dalam perkara ketenangan hati dan fikiran yang merupakan sasaran risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, maka mereka berada dalam kebobrokan yang sangat besar. Maka perhatikan, karena sesungguhnya akal manusia tidak cukup untuk menuntun manusia menuju pada kesempurnaan hidup karena akal manusia betapapun sangat terbatas. Akal manusia betapapun sangat lemah. Lihatlah Allah katakan secara umum wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Dan akal merupakan bagian manusia itu sendiri dan akal memiliki banyak kelemahan. Nafsu manusia cenderung kepada syahwat, kepada keburukan-keburukan dan akal manusia sering terkalahkan oleh hawa nafsu. Lihatlah berapa banyak orang yang mereka dengan akalnya bisa melihat dengan tajam tentang berbagai macam masalah antara yang baik dan yang buruk, antara yang manfaat dan yang madarat, akan tapi akal manusia sering terkalahkan dengan hawa nafsunya. Sehingga mereka kecanduan narkoba, sehingga mereka kecanduan miras, sehingga mereka bergelimang dalam persinaan. Disinilah diantara sungguhnya manusia membutuhkan bimbingan yang sangat mutlak. Akal memang terkadang mengetahui yang global, akan tapi tidak dia tidak mengetahui yang rinci. Dari mana akal akan mengetahui tentang sang pencipta yang menciptakan dia dengan tafsil. Siapa itu sang pencipta, nama-namanya, sifat-sifatnya, hingga hati manusia betul-betul mereka mengenal sang pencipta dengan detail. Para pemirsa yang rahmati Allah, oleh karena itulah, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala belum menggambarkan kebutuhan akal manusia kepada risalah, bagaikan kebutuhan mata kepada cahaya mata manusia saja tidak ada cahaya, maka sungguh mata ini seakan tidak akan berfungsi. Akal manusia tanpa bimbingan risalah bagikan mata yang berada dalam kegelapan, dalam kehidupan yang tidak ada cahaya. Sebagaimana tidak berfungsinya mata, akal manusia juga akan demikian. Maka sungguh mutlak kita membutuhkan nabi dan rasul sebagaimana mutlaknya mata kita membutuhkan cahaya untuk bisa melihat dengan terang segala-galanya. Akan tapi begitulah keadaan yang digambarkan Allah. Zaman yang penuh dengan kepungahan. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan. Fama lahum anit Mengapa mereka itu terhadap peringatan dan petunjuk Allah. Mereka berpaling. Ka'annahum humurun mustangfirah. Mereka ini bagaikan yaitu himar yang lari terbirit-birit. Farad min qaswarah. Mereka lari dari serigala yang akan menerkam mereka. Seakan-akan risalah adalah candu yang akan merusak. Seakan-akan risalah saya perkara akan membatasi dan membodohi akal manusia. Ini adalah pandangan yang keliru tentang risalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah. Semoga manfaat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.